yakni dipandangnya Allah oleh kaum mukminin yaumul qiyamah fil jannah. Dan juga disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah sampai pada ucapan beliau fa innahuma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jal wa li rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radd ilmi ma ishtabaha alaihi ila alimihi kata beliau rahimahullah pada akhirnya setelah membahas maknanya dan membantah sekian banyak pemahaman-pemahaman sesat dari Mu'tazilah, Ahlul Kalam dan sejenisnya, maka beliau berkata, maka sesungguhnya tidak akan selamat agama seseorang illa man sallama lillah kecuali orang yang memasrahkan untuk Allah Azza wa Jal dan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Yani memasrahkan ilmu agama ini kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang ilmu agama ini dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam warad'an ilmi mashtabaha alaihi ila alimihi yaitu orang yang mengembalikan ilmu apa yang tersamar kepada alimnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ai halama linususil kitab wa sunnah yakni yang dimaksud adalah orang-orang yang benar-benar menyerah tunduk pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang selamat. Yang tidak demikian tidak akan selamat. Yang selamat adalah mereka-mereka yang menyerahkan dirinya dan tunduk pada nas-nas Alkitab dan Sunnah. Walam yaqtarid alaiha bisyukuk. Dan tidak menentangnya dengan keraguan-keraguan. Wasyubah. Tidak menentangnya dengan syubah. Syubhat, syubhat wa ta'wilatil fasidah dan juga tidak menentangnya dengan takwil-takwil fasid, takwil-takwil yang rusak. Takwil adalah penyelewengan makna. Sebagaimana yang kemarin dibahas tentang Mu'tazilah dan Ahlul Kalam yang menolak berita ini, menolak hadis, menolak ayat, mereka berkata, kami tidak menolak ayatnya, tidak menolak hadisnya, tapi bisa jadi maksudnya begini. Mungkin maksudnya begitu. Ini adalah takwil-takwil fasid ditarik maknanya keluar dari makna zahirnya. Dan sudah dibahas kemarin bahwasanya memakna dalam Quran dan Sunnah itu dilihat dari dua sisi. Pertama lafat-lafatnya yang menunjukkan makna tertentu dalam bahasa Arab bil wad'i sesuai dengan apa yang dipakai oleh orang Arab. Yang pertama, yang kedua qarinah-qarinah. Pendukung-pendukung. Dari dua sisi makna-makna kalimatnya secara bahasa Arab menunjukkan bahwa mereka akan melihat wajah Allah. Di dalam hadis juga demikian makna-makna zahirnya, kalimat-kalimat yang dipakai secara bahasa Arab menunjukkan makna bahwa mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ditambah lagi karina-karina. Rasulullah SAW memberikan keterangannya seperti kalian melihat bulan atau melihat matahari tanpa ada sahab, tanpa ada awan yang menutupinya dengan mudahnya, tidak perlu berdesak-desakan. Ini semua menunjukkan bahwa makna ra'a, tarauna, maknanya dalam melihat, memandang. Tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir-tafsir lain. Maka siapa yang selamat? Yang selamat adalah ahli sunnah. Yaitu orang-orang yang tunduk kepada apa kata Allah dan kepada apa kata Rasul alaihissalatu wassalam yang lam ya'tarid 'alaiha bisyukuk, yang tidak menentangnya dengan keraguan-keraguan, dengan syak-syak. Tapi saya ragu, masa sih Allah dilihat? Ini syak namanya. Wasyubah, bentuk jamak dari syubhat-syubhat. Pengkaburan-pengkaburan. Juga tidak menentangnya dengan takwilatil fasidah. Tidak menentangnya dengan takwil-takwil fasid. Mungkin begini, mungkin maknanya begitu. Diseret kemara diseret ke sini, diseret ke sana au biqaulihi atau ditentang dengan ucapannya al-aql yashhad biddi ma dalla alaihi naql tidak menentangnya dengan kalimat akal membuktikan yang berlawanan dengan apa yang ditunjukkan oleh nakal. Wal aql aslun nakal. Sedangkan al aql adalah asal dari nakal. Al aql itu akal, nakal itu nukilan. Nukilan dari Quran, dan sunnah. Ini yani dalil-dalil nas-nas. Ya. Kata mereka, akal tidak bisa terima dan menentang apa yang termasuk dalam nukilan-nukilan. Maksudnya seperti ucapan kita sekarang, ini nggak masuk akal. Masa Allah dilihat? Ini nggak masuk akal. Kata mereka bertentangan dengan akal. Karena bertentangan akal, wal akal aslun nakal. Sedangkan akal itu lebih diutamakan daripada nukilan-nukilan. Kata mereka. Lihat, setelah menyatakan bertentangan dengan akal, kemudian berkata bahwa akal itu lebih diutamakan karena dia itu merupakan asal, merupakan asalnya dari nukilan. Faida qaddamna Kalau bertentangan antara keduanya, maka kami mendahulukan akal. Ini Mu'tazilah. Dan juga yang sejenisnya dari mereka dari kalangan aklaniyun, dari kalangan para rasionalis. dan termasuk madhabnya madrasah islahiyah. Madhab madrasah islahiyah di zaman terakhir ini yang muncul di Mesir yang kemudian berkembang-berkembang sampai mempengaruhi organisasi-organisasi di Indonesia. Apa madrasah islahiyah? Madhabnya Muhammad Abduh yang mengatakan ida ta'arad al-aqlu wa naql faqaddima al-aql fabaqiya 'ala an-naqli tariqaini kalau bertentangan antara akal dengan nukilan, maka utamakan akal. Sedangkan nukilannya bisa dua cara. Immat ta'wil wa immat tafwil. Kata dia. Dan mereka, pengikut-pengikutnya dari madrasah Islahiyah, sama. Berpemikiran, berpemahaman seperti gurunya. Seperti syekhnya, Muhammad Abdul. Bahwa kalau ada dalil-dalil Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, maka tidak mungkin maka harus ditamakan akal, sedangkan ayat dan hadisnya harus ditakwilkan. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ditafwid. Baqiya ala nakli tariqain, kata mereka. Sisanya pada nakal ada dua cara. Ima ditakwilkan supaya cocok dengan akal. Wa imma dia ditolak dan dikatakan dengan kalimat mufawwid tafwidan bahwa ini nufawwidul amr ilallah Maknanya, wallahu a'lam. Serahkan saja pada Allah. Yang jelas ini nggak mungkin. Loh. Terus maknanya ayat ini apa? Maksudnya ayat ini wallahu taala alam nufawidul umur ilallah. Kita tafwidkan, kita pasrahkan maknanya kepada Allah. Maknanya kita tidak tahu. Ikhwan bin azakumullah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini namanya tajhil. Madhab tafwid itu adalah madhab tajhil pembodohan manusia. Karena ayat dan hadis disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW agar jelas, agar kita paham. Bukan agar kita bingung. Ini ayat ini apa maksudnya? Tidak tahu. Wallahu alam. Serahkan saja pada Allah. Kok begitu? Warafa'na fauqakum tur diangkat bukit Tursina di atas kalian. Ini mustahil, nggak masuk akal. Bukit di atas kepala begitu, nggak masuk akal. Maka utamakan akal. Kalau gitu harus tafsirkan Al-Quran ini supaya cocok dengan akal atau ditolak. Maka sebagian mereka menakwilkannya dengan berkata, mungkin maksudnya kamu diangkat di atas bukit tur. Bukan bukit turnya diangkat di atas kalian. Bukan begitu maknanya. Tapi maknanya kalian diangkat di atas bukit tur Sina. Yang sebagian lain, waduh, saya tidak berani mengatakan begitu. Jadi apa maknanya? Wallahu taala a'lam. Maknanya terserah Allah kita nggak tahu. Yang jelas tidak mungkin kalau gunung ada di atas kepala. Diangkat begitu. Diawang-awang. Nggak mungkin. Akhirnya murid setianya dari Muhammad Abduh juga berani untuk menakwilkan sekian banyak ayat. Khususnya ayat-ayat yang menurutnya bertentangan dengan akal. Sebagaimana dikatakan alam taro ilal ladina kharaju min diarihim wahum ulufun hadar al maut. Tidakkah kau lihat keluarnya mereka-mereka dari rumah-rumah mereka? wahum ulufun dalam keadaan ribuan manusia hadar al maut takut mati. Kemudian Allah katakan mutu thumma ahyakum. Allah katakan kepada mereka matilah. Maka dimatikan semua thumma ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Apa kata Muhammad Rasul Ridha? Tidak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara. Mati semua, kemudian tiba-tiba hidup semua. Nggak mungkin terjadi yang demikian illa fil masrahiyah. Kecuali dalam sandiwara-sandiwara. Mustahil. Maksudnya bukan begitu. Bukan dimatikan semua kemudian dihidupkan kembali. Maksudnya sebagian mereka yang berperang kemudian kalah. Maka mereka mati. Kemudian berperang lagi. Allah menangkan. Allah ahyahum. Itu maksudnya. Takwil-takwil yang tidak dikenal oleh salafnya. Kenapa? Dengan alasan ghair tidak masuk akal. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara-sandiwara. Beraninya mereka dari orang-orang madrasah Islamiyah. Dan termasuk yang bersama mereka adalah orang-orang yang menulis juga sirah Haikal yang kemudian menyatakan aku menulis sirah ini dengan metode barat yang ilmiah. Dengan metode barat yang ilmiah. Sehingga semuanya dengan berbagai macam yang menurut dia masuk akal. Yang tidak masuk akal ditafsirkan oleh dia. Supaya masuk akal. Sehingga apa yang ditulisnya adalah perkara yang madhabnya juga madhab islahiyah yang dari Muhammad Abdu yang prinsipnya ida ta'arad al aqlu wan naql faqaddima al-aql fa baqiya 'ala naqli tariqain kalau bertentangan akal dengan nukilan, maka utamakanlah akal dan kemudian sisanya pada nukilan kita perlakukan dengan dua cara. Ima ditakwilkan supaya cocok dengan akal atau ditafwir, dipasrahkan maknanya kepada Allah kita tidak tahu. Wallahu alam, maknanya nggak bisa dipaham. Ikhwan bin azakumullah kurang ajar. Kalau dia berani mengatakan bahwa maknanya tidak bisa dipaham, nggak masuk akal, aneh. Mencerca Al-Quran namanya. Dan itu mengatakan bahwa Al-Quran tidak memberikan bayan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengatakan tentang ayat Quran, Allah katakan ayatin bayyinat. Apa makna bayyinat? Ayat-ayat yang jelas. Bayyinah gamblang, terang benderang, mudah dipahami dengan bahasa kalian Quranan Arabian la'allakum taqilun. Quran dengan bahasa Arab agar kalian paham. Kata beliau, kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Maka yang selamat adalah yang tunduk dengan apa kata Quran dan Sunnah dan tidak seperti mereka-mereka yang menentangnya dengan keraguan-keraguan, dengan syubhat-syubhat, dengan takwil-takwil fasid, dengan alasan bahwa ini bertentangan dengan akal, maka kita utamakan akal karena akal itu lebih dulu daripada nakal. Apa ini maksud? Akal lebih dulu daripada nakal. Menurut mereka, menurut mereka bahwasanya akal ini sudah ada sebelum Al-Quran turun. Sebelum Rasulullah diutus, akal sudah ada. Maka akal lebih dulu. Karena akal lebih dulu, maka akallah al-asl. Bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah tanpa akal? Katanya begitu. Sehingga akal merupakan pokok. Sedangkan Quran dan Sunnah cabang-cabangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah prinsip-prinsip batil dari prinsip-prinsip mu'tazilah dan para rasionalis. Qala Fa in kana naqal sahihan fadzalika alladhi yudda'a annahu ma'qulun innama huwa majhul. Wa hadha la yakunu qat. Wa la yakun qat yang ini tidak mungkin terjadi karena tidak masuk akal, maka harus tafwid. Lakin idza ja'a ma yuhim mithla dhalik tetapi kalau ada yang terkesan seperti itu. Qanifidina azakumullah perlu dikasih keterangan yang catatan penting bahwasanya tidak mungkin akal bertentangan dengan nas-nas Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Ini keyakinan ahli sunnah sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan beliau punya kitab khusus dan Ta'arud Bainan Naql wal Aql, atau Bainan Aql wal Naql. Menepis ya, adanya pertentangan antara akal dengan nukilan. Tidak mungkin bertentangan abadan. Karena yang berbicara dalam Quran adalah Allah yang menciptakan akal-akal manusia. Yang mengutus Rasulullah adalah Allah yang menciptakan akal-akal manusia dan hati-hati manusia. Sehingga tidak akan mungkin bertentangan apa yang Allah turunkan dengan apa yang Allah ciptakan dari akal-akal yang sehat. Kalau akal itu sehat dan nukilannya sahih, tidak akan mungkin bertentangan. Tidak akan mungkin bertentangan kadang bertentangan ternyata hadisnya dhaif. Atau ketika hadisnya sahih bertentangan dengan akal, akalnya enggak sehat. Akalnya agak kurang, entah seon atau dua on. Agak kurang sedikit. Sebagaimana musyrikin Quraisy ketika mereka dalam keadaan kafir jahiliyah, mereka menyatakan mustahil, tidak mungkin mereka atau tidak mungkin orang ini pergi ke betul Maqdis dalam waktu sehari semalam. Mustahil. Tidak mungkin. Karena Kenapa dia mengatakan tidak mungkin? Kenapa musyrikin menyatakan mustahil? Karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Ini kekurangan. Bukan sedikit, ini kekurangan besar. Sedangkan Abu Bakar ketika dipanggil dan disampaikan kepadanya, Wahai Abu Bakar, keluarlah. Dengarkan apa kata temanmu itu. Dia mengatakan semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Apakah itu makul? Apa itu masuk akal? Ini mustahil. Apa dia tidak gila? Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Jangankan ke Baitul Maqdis. Aku sudah beriman kepadanya dengan ayat yang turun min fawqi sab'i samawat laila nahar. Jangankan Baitul Maqdis. Ayat yang turun aku percaya setiap harinya yang turunnya min fauqi sabil samawat dari atas langit yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya. Aku percaya. Laila nahar, siang malam. Rasulullah SAW ditanya, turun beberapa saat kemudian. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anil ahillah tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan bahwa itu adalah untuk menghitung waktu-waktu. Langsung dijawab oleh Allah. Ketika para wanita bertanya tentang haid, langsung turun ayatnya. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya tentang tentang haid. Katakan bahwa itu ada ya, kotoran. Maka jauhilah para wanita ketika dalam keadaan haid. Ya. Langsung dijawab oleh Allah SWT. Ini min fauqi sab'i samawat ya. dari atas arus dari Allah Subhanahu wa taala ayyuhuma ab'ad mana yang lebih jauh antara Baitul Maqdis dengan Al-Arsy di atas Arsy dari Allah Subhanahu wa taala ini jawaban Abu Bakar Siddiq. Berarti makul atau tidak makul? Masuk akal atau tidak masuk akal? Berita Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Tidak aneh sangat bisa dipaham oleh akal karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia ala kulli syai'in qadir. Karena kita beriman pada Allah yang ida arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Karena kita beriman pada Allah yang kalau menghendaki sesuatu hanya menyatakan kun jadilah, maka jadilah dia. Sehingga tidak aneh bagi akal-akal mukmin. Tidak aneh bagi akal-akal memiliki iman sehingga kesimpulannya tidak mungkin. Ada pertentangan. Kalau akalnya sehat dan nukilannya sahih. Tetapi, lakin idza jaa yuhim mitla dhalik. Tetapi kalau ada yang tergambar seakan-akan bertentangan, seakan-akan bertentangan di pandangan sebagian orang. Fa'in kana naql sahihan fadhalika alladhi yudda'a annahu ma'qulun innama huwa majhul. Kalau ingkana nakal sahihan, kalau nukilannya sahih. Fadzalika alladhi yudda'a annahu ma'qulun. Maka itulah yang dianggap bahwa itu masuk akal, innama huwa majhul. Hanya saja dia majhul, tidak bisa dipaham. Walau haqqaqan nazar la dhahara dhalik. Kalau saja dia meneliti pandangannya, niscaya akan tampak kecocokannya dengan akal yakni ketika orang itu dalam keadaan membaca satu ayat kemudian mengatakan ini kok bertentangan dengan akal itu bukan bertentangan dengan akalmu tapi majhulun ladaika engkau nggak ngerti apa yang dimaksud lau haqqaqan nazar kalau engkau teliti lebih dalam niscaya akan tampak bahwa dia sangat cocok dengan akal yang sehat wa in kana naql ghairu sahih fala yaslih lil mu'aradah kalau ternyata nukilannya tidak sahih, ya tidak pantas untuk kita pertentangkan. Oh ini bertentangan dengan akal. Ya namanya nukilan baif, maudhu, palsu. Ya jelas pertentangan dengan akal. Selesai. Ya. Fala yutasawwar an yata'arad aqlun sarih wa naqlun sahih abadan. Maka tidak mungkin akan bertentangan akal yang sarih. Ini akal yang sehat. Wa naqlun sahih dan nukilan yang sahih abadan selama-lamanya. Tidak mungkin akan bertentangan akal yang sehat dengan riwayat-riwayat yang sahih atau dengan nukilan-nukilan yang sahih. Wa yu'arid kalama man yaqulu dhalika bi Fayuqalu idha ta'arad al-'aql wa naql wajab taqdimun naql. Maka yu'arid kalama man yaqulu dhalika bi Maka menentang ucapan orang yang berkata dengan penentangan dengan pandangannya sendiri. Kemudian dikatakan, "Idza ta'arada al-aql wan naql," kalau bertentangan akal dengan nukilan, wajib taqdimu an-naql. Kita katakan wajib diutamakan nukilan. Harus kita kalahkan akal kita. Berarti kita yang nggak ngerti. Berarti kita yang bodoh. Berarti kita yang belum paham dan seterusnya. Akal kita yang disalahkan. Ini kita harus membantah mereka. Yu'arid kalama man yaqulu dzalika. Kita harus membantah mereka yang berkata demikian dengan prinsip-prinsip batil bahwasanya kalau bertentangan antara akal dengan nakal wajib kita mengutamakan an-nakal, wajib mengutamakan nukilan hadis yang sahih, wajib diutamakan. Lian al-jam'a bainal madlulaini jama' bainal naqidain. Karena kita menjamak antara dua yang bertentangan bainal madlulai, dua yang ditunjukkan dalam dua perkara yang bertentangan, itu jama' bainan naqidain, berarti mengumpulkan dua yang kontradiksi dan itu nggak mungkin. Terang dengan gelap. Bagaimana dikumpulkan dalam satu tempat? Mustahil. Itu namanya jama' bainan naqidain. Wa raf'uhuma raf'un naqidain atau mengangkat kedua-duanya. Tidak ini, tidak itu. Juga sama. Berarti kamu menghilangkan dua yang bertentangan. Nggak mungkin juga. Sebagaimana nggak mungkinnya? Tidak terang, tidak gelap. Mungkin kayak apa tuh keadaannya? Ya redup, katanya seseorang. Ya redup itu berarti masih ada cahaya, cahaya yang redup. Ya. Tetapi kalau dia terang tapi gelap, gelap tapi terang, nggak mungkin. Atau mengatakan sebaliknya, tidak gelap dan tidak terang. Juga nggak mungkin. Jamak bainan naqidain, mengumpulkan dua perkara yang bertentangan, tidak mungkin. Menghilangkan keduanya juga tidak mungkin. Wa taqdimul aql mumtani', sedangkan mengutamakan akal adalah mumtani', terhalang. Kenapa tidak mungkin mengutamakan akal? Lianna al-aqla qad dalla ala sihhatis sam' wa wujubu qabuli ma akhbara rasul Karena akal akan menunjukkan dengan akal yang sehat bahwa kita mengetahui dengan akal yang sehat hadis ini sahih. Dan dengan akal yang sehat berkata, kalau hadis ini sanadnya sahih, bersambung sanadnya, rawi-rawinya thiqah, ghairu mu'allalin wala syad, akal akan berkata, berarti ini benar-benar ucapan Nabi dan akal sehat akan berkata, kalau benar-benar ucapan Nabi, nggak mungkin salah. Karena beliau tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Melainkan wahyun yuha. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini akal bukan, atau bukan akal? Akal. Akal sehat akan berkata begitu. Karena benar-benar ucapan Nabi dan Nabi utusan Allah dan bahwasanya Nabi la yantiqu anil hawa, tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, maka akal yang sehat akan berkata, wajib mengutamakan ucapan ini, nukilan ini, nas ini, dalil ini. Ini akal sehat. Kalau menyatakan ya walaupun sahih, tapi isinya bertentangan dengan akal, ya akalmu. Akal yang fihi syait. akal yang agak goncang dikit, agak koplak. Kau muslimin yang saya hormati. Karena tidak mungkin. Kalau akalnya dia sehat, pasti dia akan berpikir. Kalau sahih itu berarti benar-benar ucapan Nabi. Kalau benar-benar ucapan Nabi, apakah dia berani mengatakan ya Rasulullah, ucapanmu nggak masuk akal? Berani? Apa nggak dipenggal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Hah? muslimin sahormati. Berarti takdimul akal mengutamakan akal nggak mungkin. Kalau sudah terbukti nas-nasnya sahih, riwayat-riwayatnya sahih. Karena akal yang sehat pasti akan mengatakan wajibnya menerima berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falau abtalna naqla kalau saja kita membatalkan nukilan-nukilan dalil-dalil lakunna qad abtalna dalalatul aql maka berarti kita sendiri telah menentang apa yang ditujukan oleh akal sehat kita menentang akal sehatnya sendiri kok ucapan rasul yang diutus oleh Allah ditentang astagfirullahaladzim berarti orang tadi menentang akal sehatnya sendiri dengan akal dungunya. Akal dungunya diikuti, akal sehatnya ditentang. Walau abtalna dalalatal aqli lam yaslah an yakuna mu'aradan lin naql. Kalau kita batalkan penunjukan akal lam yaslah an yakuna mu'aradan lin naql, maka tidak mungkin dan tidak pantas dia menjadi penentang nukilan-nukilan. لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من asya karena apa yang tidak menjadi dalil dan tidak ditunjukkan oleh akal yang sehat tidak mungkin bisa dijadikan sebagai penentang apapun. Fakana takdimul akal mujiban. Adam takdimihi. Maka kalau dia mau mengutamakan akal sehatnya, maka otomatis mengharuskan dia untuk mengutamakan dalil-dalil. Jadi paham ucapannya. Agar rumit sedikit. Kata beliau, kalau mereka benar-benar mengutamakan akal sehat mereka, pasti mereka akan mengutamakan dalil-dalil syar'i yang sahih. Karena akal sehat akan berkata bahwa ini ucapan terbukti ucapan Rasulullah. Sudah diperiksa rawi-rawinya, sanad-sanadnya dan seterusnya. Makanya ucapan Rasulullah SAW. Apakah ucapan Rasulullah SAW Berani kamu katakan tidak masuk akal? Dan ucapan Allah SWT tidak bisa dipaham. Berani mengatakan begitu? Kalau dia menyatakan, oh, bisa saja. Berarti akalnya nggak sehat. Berarti akalnya tidak sehat. Kalau akal sehat pasti akan berkata, ini ucapan Rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, yang yuha ilai, yang diwahyukan oleh Allah kepadanya wahyu-wahyu, yang layan tiqwanil hawa, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Anak absahukum kata Nabi. Aku adalah yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Ayib, Akal sehat akan berkata, berarti ucapannya pasti benar. Kalau akalnya sehat. بل نهدر الأقيسة بقياس يعارض بالنص وبقياس tidak bisa menentangnya dengan apapun fala yajuzu taqdimuhu maka ketika sudah sadar bahwa dengan akal sehatnya ini ucapan-ucapan Rasul ini ucapan-ucapan Allah yang Allah maha alim dan ucapan Allah pasti pilihan kalimatnya pilihan kalimat yang paling tepat tidak akal sehat akan berkata, Allah yang berbicara. Kalau Allah berbicara, akan memilih kata yang tepat. Kalau kamu dan saya dan manusia berbicara, mungkin maksudnya begini, tapi salah memilih kata, salah paham. Itu manusia. Maksudnya ke sana, tapi karena salah memilih kata, salah memilih kalimat, akhirnya disalahpahami. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, tidak mungkin salah pilih kata. Tidak mungkin memilih kalimat yang tidak tepat. Semua kalimatnya kalimat-kalimat yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan dipaham sesuai dengan bahasa Arab, Quran dan Arabian la'allakum ta'qilun. Kalau akalnya sehat akan berkata begitu. Wahada bayinun wadih. Dan ini adalah sangat jelas dan gamblang. Allah ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.